Bahwa Al-Mi'raj adalah hak Dan Nabi telah diisrakan sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dan dimi'rajkan dengan syaksihi, dengan dirinya badannya fil yaqdhah dalam keadaan sadar bukan dalam keadaan mimpi tetapi dalam keadaan yaqdhah dalam keadaan sadar dimi'rajkan ila samai ke langit kemudian ke tempat-tempat yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala dan Allah muliakan dia dengan sekehendaknya dan Allah wahyukan kepadanya dengan sekehendaknya maka dabal fuadu mara'a dan hati Rasulullah SAW tidak mendustakan apa yang dia lihat. Sallallahu alaihi fil akhirati wal ula. Maka semoga salawat dan salam kepada beliau di dunia dan di akhirat. Demikian dalam matanya. Dalam syarahnya dikatakan oleh syarah. وهو ابن عبد العز الحنفي رحمه الله قال المعراج كلمة معراج wazannya وزن mif'al. Mif'al itu adalah isim alah. Yang menunjukkan alat. Berarti mif'al, eh, mi'raj dari kata mif'al, من العروج Sedangkan عروج maknanya adalah naik. Alat untuk naik. Itu mi'raj. Sesuatu yang membuat beliau naik al-alah allati yu'raj fiha al-alah allati tu'raj fiha alat yang menyebabkan beliau oleh salatu wassalam naik ke langit itu mi'raj ayyus'ad yang dinaikkan sebagaimana disebutkan dalam ayat ta'rujul malaikatu warruhu ilaihi fi yaumin kana miqdaruhu 50 alf sana ta'rujul malaikatu warruh kalimat ta'ruju Maknanya naik malaikat-malaikat dan ruh, yani Jibril kepada Allah Subhanahu wa taala. Berarti kalimat ya, dari kata uruj adalah naik. Sedangkan mi'raj adalah mif'al, isim alatnya. Berarti sesuatu yang menyebabkan naiknya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Lakin la yu'ma, la yu'lam kaifa huwa. Tetapi tidak diketahui kayak apanya. Seperti apa caranya, alatnya, apa. La yu'lam, tidak diketahui. Wa hukmuhu ka hukmi ghairihi minal mughayyabat. Maka hukumnya sama dengan hukum-hukum lainnya dari hal-hal yang gaib. Disebutkan timbangan yaumul qiyamah yang menimbang amal-amal perbuatan manusia. Kayak apa timbangannya? Tidak diketahui. Dan nanti mereka akan menjalani sirat. Jembatan yang dipancangkan di atas ner, di atas neraka. Kayak apa jembatannya? Tidak diketahui. Ini Allah sebagaimana al-mughayyabat, hal-hal gaib yang diberitakan dalam Quran dan sunnah. Kita beriman kepadanya walaupun tidak tahu kaifiahnya. Kita beriman kepadanya walaupun tidak tahu rinciannya seperti apa. Demikian pula al-mi'raj yang menyebabkan naiknya Rasulullah SAW ke langit alat yang Allah ciptakan yang menyebabkan naiknya Rasulullah SAW ke langit itu pun kita tidak mengetahuinya tetapi wajib beriman dengannya dan ini ciri seorang mukmin al-muttaqi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun dalam surat Al-Baqarah di awalnya Allah katakan bahwa ini adalah dalikal kitabul araiba fi hudan lil muttaqin. Petunjuk bagi orang-orang yang takwa. Siapa orang-orang yang takwa? Alladzina yu'minuna bil ghaibi. Orang-orang yang beriman kepada hal-hal yang gaib yang tidak bisa diketahui atau dibuktikan dengan panca indera. Mata tidak melihat, telinga tidak mendengarkan suaranya kayak apa, tangan tidak bisa merabanya, panca indera kita tidak bisa merabanya, tidak bisa mengetahuinya. Tetapi karena diberitakan dalam Al-Quran, aman nabihi kulun min indi rabbina. Karena diberitakan dalam Al-Quran, maka kita harus beriman kepadanya semuanya dari Allah. Maka Allah hak wa Rasul hak Apa yang Allah katakan pasti benar, apa yang dikatakan oleh Rasulullah SAW pasti benar. Maka ikhwan ibn wa demikian pula Isra dan Mi'raj. Diberitakan dalam Al-Quran dan diberitakan pula dalam sunnah, dalam hadis-hadis yang sahih. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan al masjidil haram al masjidil aqsa. Maha suci Allah yang asra bi'abdihi yang telah mengisrakan hambanya dari Masjidil Haram ila Masjidil Aqsa. Ini berita wajib diimani Walaupun kita tidak mengetahui pakai alat apa, semalam bisa menempuh perjalanan yang harusnya ditempuh dalam waktu satu bulan. Pasti benar beritanya. Sedangkan kaifiahnya kita tidak tahu. Wallahu ta'ala alam, wallahu ala kulli syai'in qadir. Itu baru ke Masjidil Aqsa. Bagaimana ke langit? Sidratil muntaha Sidratul Muntaha adalah tempat yang paling tinggi di atas langit yang paling tinggi. Masya Allah. Disebutkan dalam surat An-Najm. Allah sebutkan tentang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika Isra. Nanti akan dibahas di sini Insya Allah. Maka fuadu ma ra'a. Sungguh hati tidak mendustakan apa yang dilihatnya. Ini benar-benar terjadi, benar-benar nyata Rasulullah SAW dinaikkan ke langit. Alat-alat sekarang belum ada yang mampu untuk menaikkan seseorang ke langit yang terdekat saja. Dalam waktu semalam tak bisa. Iya kan? Harus sekian lama perjalanan, itu pun katanya. Apa betul? Prakteknya sudah sampai ke bulan. Wallahu ta'ala alam. Ternyata hanya di padang pasir Nevada. Kedap. Didustai dunia oleh Amerika. Ikhwan kalaupun mereka mampu butuh waktu berapa? Lama. Tetapi Rasulullah SAW bukan langit pertama, tapi langit yang paling tinggi, Sidratul Muntaha. Ikhwan di sini disebutkan dalam beritanya dalam Al-Quran dan Sunnah. Maka wajib bagi seorang muttaqin untuk yu'minuna bil ghaibi, untuk beriman kepada hal-hal gaib yang diberitakan dalam Quran wa sunnah. Kita katakan amanna bihi kullun min 'inda rabbina. Kita beriman kepadanya karena semuanya dari sisi Rabb kami. Wa qawluhu wa qad asra bin nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan ucapan musannif bahwasanya Allah telah mengisrakan nabinya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dan Rasulullah SAW juga dimi'rajkan bisyakhsihi dengan dirinya, dengan jiwanya. Fil yakbah. Dalam keadaan nyata. Tidak dalam keadaan tidur, bukan mimpi. Maka iktalafan nas fil isra. Manusia berselisih tentang masalah isra. Apakah dengan jasadnya atau rohnya saja? Kalau rohnya saja apakah mimpi atau bukan mimpi? Ikhwan bin A'azakumullah tentunya dikatakan nas. Manusia. Secara umum berselisih. Ada pun ahlu sunnah wal jamaah sebagaimana dikatakan oleh musannif. Disebutkan dengan tegas. Bisyakhsihi fil yakbah. Ya, ini dengan dirinya dalam keadaan nyata. Ini bukan mimpi. Tetapi memang manusia berselisih karena beberapa mereka memakai riwayat-riwayat yang lemah, memakai riwayat-riwayat yang baik. Ya. Di antaranya, kila dikatakan, untuk menunjukkan bahwa pendapat ini lemah, kila, konon katanya. Ya. Kanal Isra biruhihi walam yufqad jasaduh. Bahwasanya Isra itu hanya dengan rohnya saja, sedangkan badannya tidak hilang. Tetap di tempatnya, di tempat tidurnya. Ya. Demikian dinukilkan oleh Ibnu Ishaq dari Aisyah dari Muawiyah. Dua riwayat, satu riwayat dari Aisyah, satu riwayat dari Muawiyah. Tetapi kedua riwayat ini lemah dari Ibnu Ishaq. Disebutkan dalam footnote-nya Jazakallahu khair al-muhaqqiq wa Syekh Yasin hafizahullah wa ra'ah qala bahwa hadis ini dhaif disebutkan oleh Ibnu Hisham dalam sirahnya dan Ibnu Ishaq kalimatnya sanadnya haddatsani ba'dha ali Abi Bakrin menyampaikan kepadaku beberapa keluarga turunan Abu Bakar. Siapa? Tidak disebutkan. Dari Aisyah katanya. Dari ini ada jahalah. Ada sesuatu rawi yang majhul. Siapa yang dimaksud? Kalau turunan Abu Bakar apa semuanya dalam keadaan kuat hafalannya? Apakah semuanya dalam keadaan baik? Belum tentu. Sehingga di sini ada jahalah. Kama taras sanad fihi jahalatu Syekh Ibn Ishaq. Sebagaimana jelas bahwa di sini ada kemajhulan gurunya Ibnu Ishaq. Ini Musa mengambil dari siapa? Tidak disebutkan namanya. Yang kedua juga sama. Dari Ibnu Ishaq dalam sirahnya dan dari jalan Ibnu Jarir juga mengambil dari beliau dan di sana dikatakan lemah karena baifnya guru Ibnu Ishaq. Atau lebih jelasnya yang pertama majhul, yang kedua tidak majhul, disebutkan namanya tetapi dia dalam keadaan dhaif. Li jahalati Syekh Ibnu Ishaq dan Ibnu Jarir menyebutkan sebutan namanya. Ibnu Ishaq mengambil dari siapa? Yaitu disebutkan namanya Amr Ibnu Abdurrahman. Sedangkan Amr bin Abdurrahman dalam keadaan dia seorang yang juga lemah. Nah, Muttaham tertuduh hafalannya. Fasanadu dhaifun jiddan. Maka sanadnya lemah sekali. Nah, demikian keadaan sanad riwayat yang dari Aisyah dan juga dari Muawiyah. Baik. Berkata Ibn Abdul Aziz, Wa naqala 'anil Hasan al-Basri nahwahu dinukil pula dari Hasan al-Basri yang semirip dengan ini. Yang juga riwayatnya lemah sebagaimana yang sebelumnya. Lakin yang bagi an yu'raf al-farq baina an yuqal kana al-isra manaman wa baina an yuqal kana bi ruhihi dunal jasad. Tetapi perlu diperhatikan. Wa in sahha. Kalaupun sahih riwayat-riwayat itu Bukan bermakna mimpi. Beda. Apa yang diriwayatkan dalam riwayat ini dengan mimpi itu beda. Dalam riwayat ini disebutkan ruh tanpa jasad. Sama enggak? Ruh tanpa jasad yang diisrakan dengan mimpi. Kata Ibn Abdul Aziz berbeda. Wal farqu perbedaan antara keduanya sangat besar. Kalau bainahuma farqun azim. Antara keduanya ada perbedaan yang sangat besar. Fa'aisyah wa Muawiyah radhiyallahu taala anhuma lam yaqula kana manaman. Adapun Aisyah dan Muawiyah dalam riwayat tadi wa in sahha kalaupun sahih sudah kita katakan hadisnya dhaif. Kalaupun sahih, keduanya tidak berkata bahwa Rasulullah SAW mimpi, tidak. Dari Aisyah, dari Muawiyah pada riwayat-riwayat yang dhaif tadi tidak menyatakan bahwa Rasulullah SAW mimpi. Enggak. Tapi menyatakan diisrakan rohnya bukan jasadnya atau tanpa jasadnya. Inna maqala usriya bi ruhihi walam yufqad jasaduh. Diisrakan dengan rohnya dan tidak bergeser jasadnya atau tidak hilang jasadnya. Wa farqu ma bainal amrain, adapun perbedaan antara keduanya adalah bahwa apa yang dilihat oleh seorang yang mimpi qad yakunu imtithalan atau amthalan Adapun apa yang dilihat oleh seorang yang mimpi hanya permisalan-permisalan saja. Madrubah lil ma'lum yang digambarkan tentang apa yang diketahuinya dalam surah Al-Mahsusah. Gambaran-gambaran yang dibayangkan kepadanya seakan-akan mahsus padahal tidak. Iya kan? Ini mimpi. Kamu mimpi memecahkan kacanya si fulan. Kalau kamu melek, kacanya pecah nggak? Tidak pecah. Artinya apa? Itu adalah permisalan saja. Tidak terjadi sungguh-sungguh. Itu mimpi. Tetapi apa yang diriwayatkan dari Aisyah dan Muawiyah kalaupun sahih, benar-benar ruhnya berangkat ke sana. Tanpa jasadnya. Berbeda Berbedakan dengan mimpi? sangat-sangat-sangat berbeda. Fayara qad aurija ila sama. Kalau mimpi, maka digambarkan seakan-akan mi'raj ke langit, padahal tidak. Seakan-akan dia ke Betul Maqdis, padahal tidak. Sehingga hati-hati. Jangan ada seseorang yang mengatakan bahwa Isra Mi'raj itu cuma mimpi. Ada riwayat Aisyah, ada riwayat uh, Muawiyah. Kita katakan bahwa kalaupun sahih riwayat-riwayat itu mereka tidak meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW mimpi. Tidak seperti ucapanmu. Mereka menyatakan bahwasanya rohnya diisrakan, dibawa rohnya, dibawa oleh malaikat sampai ke Betul Maqdis dan dibawa ke Sidratul Muntaha. Bukan mimpi. Ya mu'tazilah dan aklaniun dan para rasionalis yang mendewakan akal-akal mereka sendiri. Tidak mau menerima sesuatu yang kata mereka nggak masuk akal. Nggak mau menerima sesuatu yang gaib. Yang menurut mereka ini nggak masuk akal. Masa perjalanan segitu jauhnya ditemu dalam semalam? Mustahil. Ini mungkin cuma mimpi saja. Cari-cari dalilnya. Sudah menyimpulkan dulu, baru cari dalil. Begitu ada hadis daif. Ana Aisyah bahwa Rasulullah SAW dengan rohnya, Ah, kan? Dengan rohnya, Ini berarti mimpi. Beda. Kalaupun sahih. Apalagi hadisnya daif. Daif jiddan lagi. Kalaupun sahih, maka maknanya ruhnya dibawa ke sana. Itu maksud Aisyah, maksud Muawiyah. Bukan seperti apa yang dikatakan oleh para aklaniyun bahwasanya ini cuma mimpi. Ikhwani fiddin, a'azakumullah kaum muslimin yang saya hormati. Dikatakan ar-ru'ya darban lahu mithal. Waruhu lam tas'ad wa lam tadhab. Kalau mimpi ruhnya tidak naik, Rohnya tidak hilang, tidak kemana-mana. Hanya digambarkan saja gambaran-gambaran. Namanya juga ru'ya. Apa dalam bahasa Arab maknanya ru'ya? Diperlihatkan. Hanya diperlihatkan. Ini pada hul misal. Jadi diberikan kepadanya permisalan-permisalan dan gambaran-gambaran saja dalam mimpinya. Fama arada annal isra' manaman wa innama arada an ruh datuha usriya biha maka yang dimaksudkan oleh Muawiyah dan dimaksudkan oleh Aisyah dalam riwayat-riwayatnya kalaupun sahih yang dimaksudkan oleh mereka adalah rohnya dibawa ke Betul Maqdis bukan diperlihatkan kepadanya gambaran Betul Maqdis bukan tapi rohnya dibawa fafaraqatil jasad maka rohnya berpisah dari jasad tuma'adat ada kemudian dikembalikan lagi Ya ja'alani hadha min khasa'isihi dan mereka menganggap bahwa itu adalah keistimewaan Rasulullah SAW. فَإِنَّ غَيْرَهُ لَا تَنَالْ ذَاتَ رُوحِهِ الصُّعُودَ الْكَامِلِ إِلَى السَّمَاءِ Karena sungguhnya selain beliau, selain Nabi, tidak mungkin dia akan bisa baginya ruhnya naik dengan seutuhnya sampai ke langit. Illa ba'dal maut. Kecuali setelah mati. Demikian gambaran dari Syekh tentang riwayat tadi bukan menunjukkan bahwasanya Rasulullah SAW mimpi, kalaupun hadis-hadis itu sahih. Kila kanal Isra marratain. Ada pendapat lain bahwasanya Isra itu dua kali. Marratan yakbah, wa marratan manaman. Yang sekali dalam keadaan sadar dan yang kedua kali dalam keadaan mimpi. Wa ashabu القول qawli ka'annahum aradu al-jama' baina hadis syarik wa baina riwayat. Orang ini sepertinya atau orang-orang yang berpendapat dengan pendapat ini sepertinya ingin menggabungkan antara dua macam riwayat. Riwayat dari syirik yang disebutkan kemudian aku bangun. Berarti mimpi. Kemudian aku bangun dari tidurnya digabungkan dengan hadis-hadis baina sa'irir riwayat. Riwayat-riwayat yang lain yang banyak yang menyebutkan Rasulullah SAW dengan jasadnya dengan sadar dimi'rajkan dan diisrakan. Kemudian digabungkan muncullah pendapat lainnya. Rasulullah SAW pernah dalam keadaan mimpi, pernah pula dalam keadaan sadar. Wa kadzalika minhum man qala bal kana marrataini marratan qabla al-wahyi Wamanatan ba'dahu. Demikian pula ada yang berkata bahwasanya dua kali kejadian Isra dan Mi'raj. Yang sekali sebelum dapat wahyu dan yang kedua kali setelah dapat wahyu. Wa minhum man qala dan lain-lainnya ada yang berpendapat lagi bal salasa marrat, bahkan tiga kali. Bahkan tiga kali. Maratan qabla al-wahyi wa marataini ba'dahu. Sekali sebelum turun wahyu dan dua kali setelah turun wahyu. Wa kullama ishtaba alaihim lafdun zadu marratan. Kata Ibn Abdul Aziz Al-Hanafi, setiap ada kebingungan untuk mengakurkan dua hadis yang berbeda, dijadikan dua kejadian Isra. Berarti ini yang Isra yang lain. Begitu ada hadis lain lagi yang berbeda lagi, Oh ini berarti yang ketiga. Karena nggak bisa digabungkan. Yang ini yakbah, yang ini mimpi. Berarti ada dua kejadian Isra. Sekali lagi, loh ini malah sebelum wahyu. Berarti ini yang ketiga. Dan seterusnya, kullama alaihi lafdun, setiap tersamar satu lafad, ditambah Isra'nya. Berarti dua, berarti tiga, dan seterusnya. Ikhwanifiddin, a'azakumullah. Hada yaf'aluhu du'afa'u ahlil hadis. Ini dilakukan oleh du'afa ahlul hadis. Kata Ibn Abdul Aziz Al-Hanafi. Bukan kata saya. Artinya nggak pantas bagi saya untuk membicarakan mereka. <clears throat> para ulama. Tetapi Ibn Abdul Aziz Al-Hanafi rahimahullah menyatakan bahwa yang berpendapat dengan pendapat-pendapat seperti itu adalah du'afa ahlil hadis. Ahli hadis, ahli hadis yang lemah Wa illa falladhi alaihi a'immatun naql. Karena kalau tidak, kalau kita melihat para a'immatun naql, para ahli-ahli, para imam-imam, ahlul hadis yang ahli dalam bidang penukilan riwayat, annal isra'a kana marratan wahidatan bi Makkah bahwa Isra itu sekali saja yaitu di Mekkah ba'dal bi'tah setelah diutusnya Rasulullah SAW menjadi nabi qablal hijrah sebelum hijrah satu tahun Wakila dan dikatakan bisa natin wasyahrain satu tahun dua bulan setelah diutusnya beliau menjadi nabi. Demikian dinukilkan oleh Ibn Abdul Bar dan lain lainnya dari para ulama. Kata Ibn Abdul Aziz, adapun para imam, para imam-imam, para pakar-pakar ahli hadis yang ahlinya, yang alimnya, yang imamnya, mereka meriwayatkan bahwasanya Isra hanya satu kali di Mekah. Setelah mendapatkan wahyu ba'dal bi'asah. Yaitu sebelum hijrah satu tahun atau satu tahun dua bulan. Enam. Kala Syamsuddin Ibn qayyim rahimahullah. Ya ajaban lihaula alladzina za'amu anna kana miraran. Kaifa saga lahum? Ayyadun يظن fi kulli كل yufrud alaihim as-salawat khamsin. Lihat ucapan Syamsuddin Ibn Qayyim rahimahullah. Kata Ibn Qayyim, "Ya ajaban, duhai anehnya mereka itu. Mereka menganggap bahwa Isra itu berkali-kali. Bagaimana mungkin Isra dan Mi'raj berkali-kali? Apakah mereka menganggap bahwa saja Rasulullah SAW diberi 50 atau 5 salat setiap Isra? Diberi 5 salat lagi, naik lagi diberi 5 salat lagi, naik lagi diberi 5 salat lagi. Kais kata dia. Ini menunjukkan lemahnya pendapat-pendapat tadi. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah, ayyadhunnu kaifa saagha lahum an yadhunnu annahu fi kulli marratin yufrad alaihim salawat 50? Apakah menurut mereka bahwasanya Isra dan Mi'raj itu berkali-kali berarti kemudian Rasulullah SAW mendapatkan perintah 50 solat itu berkali-kali? Adakah kisah Isra dan Mi'raj yang rinci selain yang diriwayatkan dalam riwayat-riwayat yang sahih Baru Rasulullah SAW diperintahkan untuk menerima perintah 50 salat sehari dan kemudian Allah minta dikurangi minta diringankan untuk umatnya sampai menjadi 5 apakah ada selain itu kisah Mi'raj tidak ada taib kalau dua kali tiga kali yang lain ceritanya kayak apa apa sama? Dapat khomsin lagi 50 salat lagi. Dapat khomsin lagi 50 salat lagi. Yang ketiga juga begitu lagi. Sama. Ini kata Ibnu Qayyim rahimahullah. Thumma yataraddad baina bainahu wa baina rabbih wa baina Musa hatta tasir khamsah. Dan setiap Isra, setiap Mi'raj berkali-kali kejadiannya sama. Rasulullah SAW naik ke atas mendapatkan 50 salat dan kemudian turun Sampai bertemu dengan Nabi Musa. Nabi Musa menyatakan umatmu nggak akan sanggup. Minta diringankan. Kembali lagi Rasulullah SAW kepada Allah. Minta diringankan. Turun lagi. Kata Musa umatmu nggak akan sanggup. Kembalilah. Minta diringankan. Sampai menjadi lima salat. Apakah setiap mi'raj kayak gitu? Fayaqulu Ambaitu Faridati wa khaffattu an ibadi dan setiap kembali kepada Allah kemudian dikatakan amdaitu fariidati wa khaffattu an ibadi aku tetap memerintahkan faridahku dan aku ringankan untuk hamba-hambaku kata Allah dikurangi dikurangi Tuma fil marrati tsaniyah Kemudian kembali lagi pada mi'raj yang kedua diperintahkan 50 lagi Padahal sudah dikurangi kemarin. Suma hatta ila khamsin. Kemudian dikurangi, dikurangi sampai lima lagi. Isra Mi'raj yang kedua. Diperintahkan lima puluh lagi. Minta dikurangi lagi. Apa mungkin? Kata Ibn Qayyim. Waqad ghalata al-hufaz syarikan. Sungguh para penghafal-penghafal hadis telah menganggap salah riwayat dari syarik. Yang menyatakan kemudian aku bangun dari tidurku. Fi al-fadhin min hadis Isra dari sekian banyak lafat-lafat hadis Isra. Wa Muslim aurad al-Musnad minhu dan Muslim juga meriwayatkan dengan sanad dari beliau Summa qal, kemudian berkata, faqaddama wa akhar wa zada wa naqas. Kemudian ditambah atau dibalik, didahulukan, dibelakangkan, ditambah dan dikurangi. Walam yusradil hadis. Wa ajada rahimahullah. Intaha kalamu Syekh Samsudin rahimahullahu taala. Demikian ikhwan ibn a'azakumullah kata Ibn Qayyim rahimahullah bahwa para ahli-ahli hadis, para pakar-pakar hadis menganggap lafaz itu yang salah. Karena sekian banyak riwayat dari syarik juga tidak menyatakan istayqabtu. Kemudian aku bangun, tidak. Imma dari beliau wa imma dari orang yang mengambil dari beliau. Nah. Wa kana min hadis Isra annahu sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam usriya bi jasadihi fil yaqbah al sahih. Adapun berita tentang Isra'nya Rasulullah SAW bahwa Nabi Allah SAW diisrakan dengan jasadnya dalam keadaan yakwah, dalam keadaan jaga, bukan dalam keadaan tidur. Alas sahih ini menurut pendapat yang sahih minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Dari masjidil haram ke masjidil aqsa. Rakiban alal buraq. Menaiki buraq. Ja'a fi tafsir fil Bukhari disebutkan dalam tafsir dalam kitab Bukhari dan juga dalam Muslim disebutkan apa itu buraq. Wa huwa dabbatun abyad tawil kendaraan yang putih panjang. Fauqal himar dunal baghl. Besarnya lebih dari keledai, lebih kecil dari bigal. Antara bigal dengan himar ini tengah-tengahnya. Yadha hafirahu 'inda muntahahu in muntaha tarafihi diletakkan ujung belakangnya <clears throat> di akhir kendaraannya. Nah, ekornya di belakang sekali. Demikian disebut dalam lafaz Muslim. Tidak bisa lebih rinci dari apa yang digambarkan oleh Rasulullah SAW dan dalam riwayat-riwayat yang sahih. Jadi seperti apa itu? Hah? Kalas, ya, cukup. Ya. Apa yang diberitakan seperti itu rinciannya wallahu taala ta'alam. Kala kejadiannya setelah diserahkan sampai ke Masjidil Aqsa menaiki burak ditemani oleh Jibril alaihi salam. Fanazala hunaka maka singgahlah Rasulullah SAW di Baitul Maqdis. Wasalla bil anbiya'i imaman. Beliau salat mengimami para anbiya. Warabatal buraq halqati babil masjid. Dan diikat kendaraan tadi, burak tadi di pegangan pintu masjid. Waqad qila innahu nazala bi baiti lahmin wa shalla fihi. Dan dikatakan pula bahwasanya beliau turun di baiti lahmin. Ada bait di sana, masjid yang dijuluki dengan bait lahm. Yang kemudian oleh orang-orang Nasrani disebut Bethlehem. Itu semuanya baitul lahmin. Nah, rumah jagal asalnya yang kemudian dijadikan tempat sebagai tempat ibadah. Ya. Wasallafi dan beliau salat di sana. Wa anhu dalikal battah tetapi itu adalah berita kila katanya tetapi tidak ada riwayat yang sahih al-battah sama sekali. Yang sahih Rasulullah SAW singgah di Baitul Maqdis bukan di Bethlehem. Di Baitul Maqdis bukan di Baitul Lahmin. Tsumma bihi min Baitul Maqdis tilkal laylah ila sama'id dunya. Baru kemudian setelah itu Rasulullah SAW diangkat, dimi'rajkan ke langit yang pertama, yaitu sama dunya. Fastaftahalahu Jibril. Maka dibuka atau diminta untuk dibuka pintu langit oleh Jibril. Fafutihalahuma. Maka dibukalah pintu langit untuk keduanya. Untuk Jibril dengan Rasulullah SAW. Fara'ahunaka Adam Abul Bashar di sana beliau bertemu dengan Adam yaitu bapak seluruh manusia. Fasallama alaih memberikan salam kepadanya, Farahibabihi, menyambutnya, wa alaihi salam dan beliau menjawab salamnya. Wa aqarra binubuwwatihi dan mengakui kenabian Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Tsumma urija ila as-sama'i Kemudian dinaikkan lagi ke langit yang kedua. Fastaftahalahu, maka Jibril pun meminta untuk dibukakan pintu langit yang kedua. Fara'a fiha Yahya ibni Zakaria. Maka dibukakan pintu langit yang kedua, maka naiklah Rasulullah SAW dengan Jibril bertemu di sana dengan Yahya ibn Zakaria dan juga Isa ibn Maryam. Falaqiyahuma fasallama alaihima. Bertemu dengan keduanya, memberikan salam kepada keduanya. Faradda alaihi salam. Maka Rasulullah SAW dan, para, dan Jibril menjawab salam beliau. Warahiba bihi dan menyambutnya. Wa aqarra binubuwatihi dan mengakui kenabian beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Tsumma urija bihi ila samai tsalitsah. Kemudian dimi'rajkan lagi ke langit yang ketiga. Fara'a fiha Yusuf. Pada langit yang ketiga, beliau melihat Yusuf alaihi salam Fasallama alaih. Maka beliau pun memberi salam kepadanya. Wa rahiba bihi. Dan menyambutnya. Wa aqarra binubuwatihi. Isa menyambutnya. Dan kemudian menetapkan, menyetujui, mengakui kenabiannya. Ya, ini dengan ucapan ahlan bin Nabi. Dengan Nabi yang diutus dan seterusnya. Tuma'urija bihi ila sama'il khamisah. Kemudian naik, naik lagi ke langit yang kelima. Fara'a fiha Harun ibn Imran. Maka beliau melihat Harun ibn Imran. Fasallama alaih. Kemudian memberikan salam kepadanya. Warahiba bihi. Dan dia menyambutnya. Wa aqarra binubuwatihi. Dan mengakui kenabian beliau sallallahu alaihi wa ala alihi sallam. Thumma urija bihi ila samai sadisah. Kemudian dinaikkan lagi ke langit yang keenam. Falaqiya fiha Musa maka beliau pun bertemu dengan Musa alaihi salam. Fasallama alaihi wa rahiba bihi wa aqarra binubuwatihi. Maka beliau pun memberi salam dan kemudian dijawab salamnya dan disambut dan diakui kenabiannya. Falamma jawazahu baka Musa. Ketika Rasulullah SAW melewati, maka Musa menangis. Faqida lahu Dikatakan kepadanya, mengapa engkau menangis? Qala abki anna gulaman bu'itha ba'di yadkhulul jannah min ummati akthar mimma yadkhuluha min ummati. Kata Musa alaihi salam, aku menangis karena seorang anak muda diutus setelahku dan ternyata masuk surga dari umatnya lebih banyak dari yang masuk surga dari umatku. Ini umat Nabi Muhammad SAW masuk surga lebih banyak daripada apa yang masuk surga atau siapa yang masuk surga dari umat Nabi Musa alaihi salam. Tsumma urija bihi ila sama'is sabi'ah. Kemudian dinaikkan lagi Rasulullah SAW diangkat sampai ke langit yang ketujuh. Falaqiya fiha Ibrahim. Maka ditemui di sana Ibrahim Abul Anbiya. Kalau Adam Abul Bashar, kalau Ibrahim Abul Anbiya, bapaknya para nabi. Fasallama alaihi wa rahiba bihi wa aqarra bi nubuwwatihi. Maka beliau pun memberi salam dan kemudian disambut, dijawab salamnya dan diakui kenabiannya. Tsumma rufi'a ila sidratil muntaha, kemudian diangkat sampai ke sidratil muntaha yang paling tingginya. Rafa'a lahul baitul ma'mur, yaitu di atas baitul ma'mur. Tsumma urija bihi ilal jabbar, kemudian diangkat lagi sampai menghadap Allah Subhanahu wa taala Al-Jabbar Jalla Jalalu wa taqaddasat asma'uh dan maha suci sebutannya maha suci maha tinggi nama-namanya padana minhu hatta kana qaba qausaini au adna maka mendekatlah sampai antara dia dengan Rabbnya baina qaba qausaini au adna seperti dua busur panah atau lebih dekat lagi. Fa'auha ila abdihi ma'auha. Maka Allah pun mewahyukan kepada hambanya apa yang diwahyukan. Wa farada khamsina salatan. Dan kemudian diwajibkan kepadanya lima puluh salat. Faraja hatta marra ala Musa. Setelah mendapatkan kewajiban lima puluh salat, kembalilah Rasulullah SAW pulang sampai di langit yang keenam bertemu Musa alaihissalam. Faqala bima umir Kata Musa, engkau diperintah dengan apa? Qala bi khamsina salatan. Aku diperintah dengan 50 salat. Faqala inna ummataka la tutiqu dhalik. Kata Musa alaihissalam, umatmu enggak akan sanggup mengerjakan 50 salat. Irji ila rabbik fas'al utakhfif. Irji ila rabbik Fas'alhu takhfif. Kembalilah engkau ke Rabbmu. Mintalah keringanan. Li ummatika. Untuk umatmu. Rasulullah SAW menerima. Apapun perintah Allah beliau menerima. Tetapi umatnya kasihan. Dan Rasulullah SAW adalah seorang yang sangat penyayang pada umatnya. Nah, bil mukminina, raufur rahim kata Allah. Nabi terhadap orang mukmin rauf rahim sangat kasih sangat sayang sehingga mendengar berita dari Musa bahwa Musa sudah berpengalaman umatnya tidak akan sanggup maka Rasulullah SAW kasihan dan kembali kepada Allah meminta diringankan faltafata ila Jibril ka'annahu yastashiruhu fi dhalik Rasulullah menghadap menengok kepada Jibril seakan-akan bermusyawarah pada Jibril bagaimana pendapatmu memandang Jibril kemudian Jibril paham Fa'asyara an-na'am. Maka Jibril mengisyaratkan. Yang mananya iya, kita kembali. Maka kembali insyita. Kalau engkau suka, kata Jibril. Maka naiklah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Hatta atabihi ilal jabbari tabaraka wa taala sampai menemu Allah yang maha sombong, yang maha besar, tabaraka wa taala wa huwa fi makanih. hada lafdul Bukhari. Demikian semua ini yang dibaca lafad dalam hadis Bukhari. Lafad dalam hadis Bukhari dalam sahihnya. Wa fi ba'd turuqil hadis fawada'a anhu 'ashran. Dalam beberapa lafaz-lafaz yang diriwayatkan dalam Bukhari diriwayatkan bahwa Allah meringankannya 10 salat tinggal 40. Kemudian turun kepada Musa. Maka dikabarkan kepada Musa bahwa sudah dikurangi 10. Musa masih berkata irji ila rabbik fas'alhu takhfif. Kembalilah engkau kepada Rabbmu. Mintalah keringanan. Umatmu enggak akan sanggup. Falam yazal yataraddad baina Musa wa baina Allah. Maka Rasulullah SAW berbolak-balik antara Allah dengan Musa. Kembali kepada Allah minta diringankan. Kembali kepada Musa. Musa masih mengatakan umatmu enggak akan sanggup. Kembali minta keringanan. Terus demikian. Dikurangi 10, dikurangi 10, dikurangi 10. Hatta ja'alaha khamsan. Terakhir dikurangi 5 menjadi lima kewajiban saja. Fa'amara Musa birruju. Sampai kepada Musa dengan perintah lima sholat masih berkata Musa kepadanya, "Irji ila rabbik fas'alhu takfif. Kembali kau kepada Rabbmu, mintalah diringankan. Umatmu enggak akan sanggup. Fakal maka Nabi bersabda, Adastahyaitu min Rabbi, sungguh aku sudah malu untuk kembali kepada Rabbu. Walakin arba' wa uslim. Aku sudah ridho dengan lima kewajiban. Falamma nafadha nada munadin qad amdaitu faridati wa khaffaftu ibadi an ibadi. Ketika Rasulullah SAW menerimanya dan jalan, maka ada penyeru yang menyeru dengan suara yang didengar yang berbunyi qad amdaitu faridati wa khaffaftu an ibadi. Sungguh aku telah putuskan kewajibanku dan aku telah ringankan untuk hamba-hambaku. Yani sudah keputusan akhir lima salat. Ini namanya taufik. Rasulullah SAW sudah merasa cukup. Aku tidak mau lagi minta peringanan. Ternyata Allah pun menyatakan aku sudah putuskan seperti itu. Bahwa lima saja dan sudah aku ringankan kata Allah SWT. Wa Demikian kisahnya Isra dan Mi'raj, pembahasannya insyaallah pada kajian mendatang باذنillah taala.